ini masalah yang amat penting ini masih akan kita kupas dalam diktat ke-33 yang ada di tangan saudara-saudara ini. Sebagai seri ketiga dari judul yang sama yaitu paling utamanya sebab krisis-krisis yang kita atau yang dialami oleh umat Islam. Dalam kesempatan ini kita akan mulai membicarakan tentang terapinya, tentang obatnya, musabab dan gejala-gejala krisis kita umat Islam. Sudah jelas obat itu bersumberkan resep, resep Al-Quran. Jika kita amalkan bersama, maka akan sehatlah kita. Dan akan hilanglah penyakit-penyakit rohani yang sedang kita alami sekarang ini. Tapi jika tidak, maka kita akan tetap berada di dalam keadaan seperti sekarang atau kurang lebih seperti yang dikhawatirkan oleh Imam Ghazali bahwa umat ini mati rasa. Ada kalanya umat ini mati rasa karena menurut teori Imam Ghazali karena adanya ghafwah rohiyah atau serupa dengan itu. Karena rohnya sedang dibawa bawah kesadaran maka orang ini mati rasa. Seperti kalau jasmaninya, otaknya ditidurkan, sarafnya dibius, maka orang ini tidak berasa apa-apa. Dioperasi, bahkan kadangkala diambil pahanya, diambil matanya, diambil tangannya, tidak berasa apa-apa. Umat yang rohnya hidup di bawah kesadaran di bawah yang paling eh, minim daripada kesadaran maka umat ini tidak akan terasa apa-apa ibadah tidak ada rasanya yang ada rasanya yang di, yang dikerjakan oleh badannya jadi kalau makan dia ya bisa ngerasakan ini makanan enak atau masakan lezat tetapi kalau ibadah dia tidak bisa merasakan sebab rohnya masih belum e, mulai menginjak taraf kesadaran yang serendah-rendahnya. Kalau kesadaran itu tinggi, maka malah dunia ini sudah tidak begitu dirasa-rasakan lagi. Dia lebih mengejar lezat perasaan atau rasa-rasanya rohani itu. Pernah saya ceritakan di sini Mengapa satu orang perempuan bernama Rabi'ah Al-Adawiyah dilamar oleh Amirul Mukminin? Amirul Mukminin di zaman itu sudah pasti merupakan orang yang kaya raya. Cemerut berlian apa itu? Tak boleh dibilang ditimbang katian bukan. Bukan dipilih biji per biji saking banyaknya. Rabi'ah Al-Adawiyah waktu dilamar wazir-wazirnya Amirul Mukminin siapa namanya itu saya kira Al-Ma'mun datang kepada beliau mengatakan ajibi Amirul Mukminin sambutlah ajakan Amirul Mukminin panggilan Amirul Mukminin untuk menghadap karena kamu akan dijadikan permaisurinya Al-Khansa menjawab dengan kata-kata singkat dan tegas saya telah menemukan sesuatu yang tidak ada taranya jadi saya tidak kepingin menjadi permaisurimu saya hidup sekarang di dalam keadaan yang lebih menggembirakan saya daripada kalau saya jadi permaisurimu sudah tidak ada kemungkinan lagi Sebab rohnya Rabi'ah al-Adawiyah padahal dia perempuan hidup di dalam kesadaran yang tinggi. Sehingga ibadah itu dirasakan sesu sesuatu yang luar biasa, menyenangkan hati. Karena itu, marilah kita benar-benar mengindahkan resep-resep Al-Quran ini. Dan inilah sekarang kita mulai akan membacanya. Gejala, sebab dan akibatnya telah kita ketahui. Sekarang sampai lagi kita pada terapinya, obatnya. Ibadah harus merupakan sesuatu kesadaran yang tiap detik harus membaru. Jadi ibadah itu merupakan satu gugahan. Dan itu sebabnya tiap awal akan ibadah menurut syariat Islam ada prolognya, ada permulaannya. Seperti mau salat, ada azan, Azan itu disunahkan supaya suaranya muazzin itu nyaring. Kemudian kita diperintahkan untuk menyambut suara azan. Kata demi kata. Itu menggugah roh untuk sedar. Sedar bahwa yang akan kamu hadapi ini sekarang ini maha kuasa. Kamu akan masuk ke dalam upacara ibadah yaitu sholat. Kita harus wudhu menyambut suara azan, kemudian mendoa, kemudian wudu atau sebaliknya sesudah wudu kita doa lagi. Kemudian kita salat, salat sunat al-wudu. Kemudian sunat al-qabliyah. Kemudian menunggu dengan penuh konsentrasi. Dan lantas dipanggil untuk menghadap. Qad qamatis salat. Qad qamatis salat. Haji pun demikian. Sebelum kita mulai, mulai saja niatnya itu sudah takbir dan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Itu gugahan roh. Wudhu itu juga gugahan. Jadi supaya anggota-anggota yang kena air wudhu itu roh yang bersemayang di bawah puri-puri itu hidup, bangun. Karena wajah, kepala, ini sentra, ini pokoknya manusia itu di atas. Kalau saudara melihat akarnya pohon-pohonan itu di bawah, akarnya manusia ini di atas. Jadi di sinilah semua yang menentukan hidupnya manusia ini dengan takdir Allah. Itu semuanya dikenakan air. Ini dikenakan air. Habis tadi memegang sesuatu ini kalau ditinjau dari segi rohania ya, kalau segi ibadah jasmania syariat biasa ya sudah mengerti semua orang. Oh kemungkinan tangan itu mengenai najis. Tapi tadi mungkin kita timbang kurang jelas, kurang kurang antep timbangannya, kurang anget. Itu syak kita. Nah, ini tangan yang bekas menimbang tadi harus dikenakan air. Dihidupkan dulu. Supaya dia sadar. Tidak lupa. Dan kaki. Semua itu dikenakan air kalau kulitnya kena air, maka puri-puri itu nyerap air wudhu ke roh. Nah sekarang sudah kot mati salah. Sudah tadi dari tadi kita sudah bersiap-siap mengkonsentrir pikiran. Sekarang sudah kot qamatus salah, menghadap kita. Inilah kesadaran kita bisa terjamin dalam ibadah itu. Dan terus begitu harus membaru Nanti maghrib juga mesti begitu. So kalau kesadaran ini tidak membaru, tidak berganti-ganti, seperti air yang tidak berganti itu air akhirnya banger, rusak. Akhirnya kita nanti kalau ibadah bagaimana? Ibadah lantas kita jalankan sebagai rutin. Ya ini yang kita tidak mau kok. So kalau ibadah sudah kita kerjakan sebagai uh, rutin dan dengan formalitas yang ada saja, tidak menggug, tidak membangun ini umat. Umatnya tetap begini. Haknya diperkosa orang, namanya dicerca orang, difitnah orang, ekonominya diujet-ujet orang. Hasil umat ya seperti mana yang kita sendiri alami di mana-mana di dunia Islam ini. Yang kedua, uh, satu, si muslim harus menjadikan tiap detik dari umurnya suatu lapangan buat kegiatan ibadah baik pikirannya, perbuatannya, dan perkataannya. Jika ia ingin menjadi hamba Allah yang beribadah. Jadi ibadah itu fungsi dan definisinya luas sekali. Jadi bukan seperti tadi saja, bahkan ini lebih lagi. Tiap detik dari umurmu, wahai muslim, harus dapat kamu isi ibadah. Karena itu, kalau kita teliti amalan Nabi Muhammad SAW, maka kita akan dapat satu konklusi bahwa Rasulullah SAW tidak pernah melepaskan melepaskan satu detik dari umurnya itu. Satu detik menurut riwayat-riwayat yang sahabat yang ada, kita lantas ambil satu kesimpulan bahwa tidak ada satu detik dari hayat Rasulullah SAW yang sia-sia. Sampai maaf-maaf waktu akan mendekati istrinya, beliau mengucapkan laqad-laqad Allah. Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan minna ma razaqtana. Bismillah dan lain-lainnya, ibadah. Dan di saat itulah waktu orang-orang yang miskin datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Ya Rasulullah, kalau begini orang-orang kaya itu akan memborong pahala Tuhan. Kami tidak bisa jekat, tidak bisa sedekah, tidak bisa apa. Mereka bisa sedekah. Jadi mereka juga sholat seperti kita, puasa seperti kita, tapi mereka bisa kuat sedekah, kita tidak. Rasulullah SAW membesarkan hati mereka. Hei, jangan kamu kira begitu. Bukankah dalam kamu punya gerak geri ini bisa kamu jadikan ibadah? Bisa jadikan sedekah. Amr bima ma'ruf, sedekah. Nahi 'anil munkar, sedekah. Apa saja kita punya gerak geri sampai kepada masalah persetubuhan itu juga bisa sedekah. Lalu Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat ya Rasulullah, bagaimana itu soal-soal orang melempiaskan syahwatnya kok bisa jadi sodakah? Dia bilang iya. Kalau itu syahwat dilempiaskan di dalam haram, bukankah dia dapat dosa? Sahabat menjawab iya. Nah, kalau begitu itu dipakai untuk yang halal dapat juga sodakah. Jadi tiap detik Fikiran kita. Bagaimana kita jadikan fikiran kita detik per detik menjadi amal uh, beramal ibadah. Kita pikirkan apa yang bermanfaat untuk diri kita. Kita berpikirkan dalam merencanakan sesuatu yang baik untuk famili kita kalau kita kaya misalnya. Kalau kita ada kelebihan, ah famili saya akan saya bantu. Kalau saya punya duit dalam tahun muka ini saya akan niat haji. Itu fikiran kita gunakan untuk beribadah. Walaupun haji itu sendiri belum tentu sampai terlaksana tahun muka. Tetapi sudah jelas niat ini melintasi otak kita merupakan satu pikiran yang ada hubungannya dengan Allah. Dan itulah ibadah. Lantas perbuatan kita. Perbuatan kita sudah jelas. Mengangkat gelas ke, ke mulut kita. Kalau kita niatkan bahwa kalau saya minum, kuat saya akan gunakan untuk ibadah makan lezat sate misalnya dapat lezatnya sate dapat lezatnya ibadah dapat pahala kalau ini makanan menguatkan saya ya Allah saya akan tambah sebabnya ibadah saya akan gunakan sebabnya badan yang kuat ini nanti puasa Senin Kemis itu sudah ibadah jadi sambil makan sambil ibadah tapi banyak orang makan, ya dapat makan dan lezatnya makan. Tidak ada nilai ibadah. Sebab perbuatannya itu cuma di, e, dilakukan atau dilaksanakan untuk mengenyangkan perutnya yang sedang memanggil lapar itu. Tidak dihubungkan dengan Allah. Selesai makan, selesai segala-galanya. Nah asyirul muslimin. Jadi tiap perbuatan kita. Kita jalan di strat Kelihatan ada rokok yang masih menyala, puntungnya rokok menyala. Kita injek itu rokok. Ini ibadah. Tapi lihat-lihat tujuannya. Kalau niat kita supaya itu tidak diinjek oleh anak-anak yang jalan tidak pakai sandal, maka itu perbuatan kita sudah menjadi ibadah. Menghilangkan jarum, menghilangkan sepatunya kuda yang tajam. Kalau-kalau ban mobil seorang muslim liwat saya khawatir kena diangkat ke tepi itu ibadah imatatul adza 'anil tariq itu tergolong daripada eh, pusingan-pusingan eh, iman itu putaran iman di dalam dada apalagi kalau itu orang menggunakan pikirannya untuk memikirkan ehwal kaum muslimin sedunia bagaimana umat Islam sekarang lalu dia lebih Eh, istiqamah mendoakan. Apalagi kalau dia gunakan dia punya amal ini untuk membantu fakir miskin. Yang karena kemalaratannya dia bisa berbuat zina. Kalau dia janda tidak ada yang ngopeni. Dia tutup kebutuhan ini untuk tertutup perbuatan maksiat. Naik terus dia tingkat ini. Ini ibadah semua ini. Nah, muslimin juga perkataan kita Perkataan kita ini bisa menjadi ibadah, bisa menjadi maksiat. Lidah ini bergerak tidak ada bedanya. Kita gunakan membaca Quran apa kita gunakan ngerasani orang ini lidahnya sama, ini dia. Bergeraknya juga sama. Huruf yang keluar juga sama. Walaupun bahasanya berlainan. Jadi kalau kita umpamanya pakai ini lidah kita gerakkan untuk mengucap subhanallah wa bihamdih al azim wa bihamdih wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim اللهم اهدني من عندك واغض علي من فضلك وانشر علي من رحمتك وانزل علي من بركاتك ini ibadah atau dia ngerasani orang maksiat inilah rahasia Nabi SAW pernah bersabda saya diwahyukan oleh Allah Supaya kalau saya diem, diem saya itu saya gunakan untuk berpikir. Kalau saya bertutur kata, tutur kata saya itu harus merupakan zikir. Dan kalau saya melihat, maka pandangan saya ini harus menatap sesuatu dan mengambil kesimpulan dari sesuatu yang kulihat untuk ibadah. Melihat laut yang indah, melihat matahari terbit dan terbenam dengan wajah yang indah melihat pokok-pokok yang rindang indah itu kalau kita ingat kepada Allah dan mengatakan subhanallah ini pandangan sudah menatap dalam rangka beribadah seperti sholat mata kita ini sebab kalau kepala kita kita letakkan di bumi mengatakan subhanallah al-a'la subhanallah al a'la ini ibadah tapi mata kita tatapkan pohonan kita ketemu dia, kita mengatakan indah engkau wahai Tuhan. Subhanallah. Telinga bisa beribadah, mendengar suara-suara yang indah. Itu kita katakan subhanallah. Dan kita anggap lagi ada anggapan yang betul tepat bukan anggapan khayal. Kalau dengar suara perkutut, kita mengatakan ini suara yang indah. Dia berzikir kepada Allah. Memang betul zikir. Ada hadisnya, ada ayatnya. Kalau kita dengar suara ayam pagi-pagi tengah malam berkokok itu dia yusabbihu bihamdillah namun kita tidak mengerti tapi kita yakinkan dalam otak kita bahwa itu ayam sekarang ini zikir menyebut subhanallah kenapa saya diam sedang ayam itu diciptakan oleh Allah untuk saya coba itu zikir saya diam tidak pantas saya mesti lebih banyak zikir tengah malam daripada ayam itu Inilah yang dimaksud dengan detik per detik harus kita isi terus. Jadi tidak kosong. Seperti saudara yang memiliki mobil, kalau ampernya tidak isi, tidak mau saudara jalan terus. Lantas terjadi semacam, ya ini, haus air terus ini manusia. Mau minta dunia saja. Sebab panas. Perasaan rohnya ini panas. Kepingin lezat dunia, malah malazat dunia, semuanya dunia semakin nyeluruh menyelam dunia semakin minta air banyak seperti tadi orang makan sate kambing kebuli harisa apa itu nanti dia minta air es terus dalam ini seperti <laughs> maaf maaf sedikit kasar jadi gamping di dalam ini jadi minta air terus dan semakin dikasih air semakin dia murung Lantas apa yang bisa menenangkan? Yang menenangkan zikrullah. Wa sadaqallahul azim ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wastaghfir li dzambik. Itu zikir, itu jiwa ibunya zikir. Intinya zikir. Yang kedua, ia harus tiap ingat dalam tiap detik dan tiap gerak dan diamnya bahwa ia adalah seorang hamba yang taat dan tunduk kepada Tuhannya. Jadi dia mesti ingat dalam tiap gerak dan diamnya. Sekarang Anda bergerak, jalan, lari, itu ada kesesuaiannya dengan perintah atau atau tidak. Kalau tidak ada kesesuaiannya, maka saudara melanggar. Harus Anda stop itu gerak, tidak cocok. Kalau sudah teruskan, businya bisa cop, bisa copot, pelangnya bisa rusak. Seperti ban yang sudah tidak ada anginnya, sudah jalankan terus. Saudara makan pelang itu, apa? Itu rodanya itu. Jadi kalau geraknya saudara tidak ada konsentrasi, saudara tidak bisa merasa bahwa gerak saya ini gerak hamba yang taat. Artinya gerakan saudara dan diam saudara. Ini diam ibadah, diam taat, bukan diam maksiat. Juga geraknya badan saudara. Sebab hanya karena itulah ia diciptakan. Wa ma khalaqtu wa sadaqallahu al-azim wa ma al jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Jadi kalau kita hidup lantas mengambil sebagian dari jam-jam waktu kita hidup ini untuk maksiat, maka kita menyalahi tugas utama dan pertama kita, yaitu ibadah. Kalau sudah menyalahi itu, sudah mesti serai kita punya badan. Mesti kita natap-natap. Setidak-tidaknya mesti kita mulai sumpah dan gejala-gejala berpikir yang tidak sehat. Lihat Eropa, lihat dunia semua ini. Kelihatannya dia gembira, dia gembira-gembirakan itu hatinya, padahal dalamnya sumpah. Seperti orang kafir. Kalau jalan dia perlinti, dia pakaiannya dia atur. Kalau dia jalan dengan istrinya, dia atur istrinya juga dipakai yang indah, digandeng, menghibur hatinya itu sumpah itu. Idza ra'aitahum tu'jibka ajsamuhum. Tapi kalau kamu lihat dia seakan-akan dia sudah girang. Sebetulnya tidak, dia susah. Seorang muslim kelihatannya menangis di masjid. Menangisi dosanya. Orang kafir mengatakan orang muslim ini sumpah. Tidak, justru dia gembira habis nangis itu. Sebab dia sudah beres dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak percaya, saudara coba. Di waktu ada, sebetulnya ya lebih baik tidak sampai kena musibah dulu ya. Tangisi dosa anda. Sebelum anda menangis betul-betul di akhirat. Cobaan satu jam saja anda duduk. Merenungkan maksiat-maksiat yang pernah saudara lakukan. Dan nangislah minta tobat kepada Allah Habis nangis itu saudara akan merasa satu kelegaan yang kalau saudara mau beli dengan jutaan saudara tidak bisa ketemu. Ini banyak orang sudah mencoba dan saya kira saudara juga manusia seperti orang-orang yang mencoba itu. Pasti saudara akan merasakan itu juga. Berapa orang yang menangisi dosanya dia minta maaf kepada Allah. Ya Allah, hatiku menangis. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mata yang meneteskan air karena takut kepada Allah tidak akan disiksa dengan api neraka mata itu. Ya sudah jelas kalau matanya tidak tersiksa, ya orang itu tidak akan tersiksa yaitu satu berita gembira bagus kabar baik itu buat kita kadang-kadang tetesan air mata yang anget kita lepaskan karena menyesali dosa itu akan memadamkan api neraka nanti di hari kiamat dan habis itu kita lega seperti sudah plong gitu dalam hati Masyarakat muslimin Ayat yang kedua, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini, yakni maut. Suatu yang paling yakin akan mengenal saudara adalah maut. Kalau saudara bilang, wah yakin saya kaya nanti, keliru saudara. Pasti bisa meleset. Saya yakin bakal saya sehat. Belum tentu. Saya yakin akan saya kena sakit. Belum tentu Tetapi kalau saudara bilang yakin saya mesti akan mati pada satu waktu. Itu betul. Sampai kepada yakin itu tiba, sembahlah Tuhanmu. Dan sembah Tuhanmu itu tidak mesti saudara sujud selama 70 tahun seperti malaikat. Tidak. Saudara juga bisa ke pasar. Saudara juga bisa berjual beli. Saudara juga bisa ke pasar, ke tani Saudara juga bisa kemana-mana, tetapi konsentrasi pikiran untuk Allah. Gerakmu, diemmu untuk dia. Itu ibadah. Sampai nanti ketemu yakin, al-maut, dan saudara dalam keadaan ibadah. Tidak konyol, saudara. Ayat yang ketiga, Wadkur Rabbaka kathira, wasabbih bil asyi ibkar. Dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi lah di waktu petang dan pagi Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira Hai orang-orang yang beriman berzikirlah dengan menyebut nama Allah zikir yang sebanyak-banyaknya menyebut nama Allah dalam otak kita menyebut nama Allah dengan lidah menyebut nama Allah dengan hati itu semuanya nilainya sama Walaupun sebagian ulama mengatakan dengan otak lebih mulia, sebab otak itu ilmu. Kalau berzikir dengan lidah, manuk seperti tadi juga berzikir, ayam berzikir. Tapi dengan otak menilai bagaimana molekul-molekul dalam oksigen eh, dan dalam oksigen, bagaimana molekul dalam asap, bagaimana molekul dalam ini, semuanya tidak sama. Apa itu neutron? Apa itu atom? Sehingga manusia lebih mengenal Allah itu dari makhluknya itu lebih meresap sekali. Itu zikir dengan otak dan itu lebih mahal nilainya. Sebab itu nilai nilai ilmu, ilmu, nilai sains, nilai itu paling tinggi. Itu sebabnya Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat." Orang yang beriman sudah ditinggikan derajatnya. Namun yang tambah berilmu pengetahuan tingkatnya lebih banyak. Dan zikirlah yang banyak. Jangan pakai limit. Apa artinya jangan pakai dilimit? Jangan pakai dibatasi. Sebab Allah waktu mengingat kepadamu sebelum kamu minta kepadanya itu sudah tak bagi di limit. Masa akan ia pantas? Allah ingat kepada kita. Rezeki kita tidak pernah diputus. Hawa oksigen tidak pernah diputus. Bumi tidak pernah digempakan. Hujan tidak pernah digerojok sampai satu bulan terus. Panas tidak pernah didekatkan di, di, di dekat kepala kita, matahari itu. Dan begitu seterusnya, setiap kita ingat sesuatu, maka di situ dibaliknya ada rahmat Allah yang tidak pernah ada pengecualiannya. Dengan demikian maka Allah ingat kepada kita tiap detik. Apakah pantas atau tidak pantas kalau kita ingat sama dia juga setiap tiap detik? Kalau tidak begitu, tidak pantas. Semestinya yang ingat kepada Allah itu kita. Tapi ini tidak. Allah lah lebih dahulu. Kalau ada bintang film yang cantik, yang kaya raya, mencintai satu orang manusia di bawah jembatan yang fakir, miskin, sakit. Ini orang akan bertanya-tanya, apa di belakang ini? Aneh. Tapi kalau yang di bawah jembatan itu cinta kepada bintang film yang cantik, memang ya sudah wajar. Tapi sekarang sebaliknya, Allah mencintai kita lebih banyak dari kita cinta padanya. Dan ke, ke, keganjilan ini perlu kita segera netralkan, normalkan. Karena kita hidup dalam keganjilan, kita tidak merasakan mesranya cinta kepada Allah. Karena ganjil. Allah cinta kepada kita, kita tidak cinta padanya. Karenanya kita melakukan maksiat. Justru dengan alat yang dia kasihkan ini. Badan sehat, semuanya sehat, kita gunakan semuanya untuk maksiat. Ganjil, malah seganjil-ganjilnya perbuatannya. Saya kasih saudara mobil misalnya, saudara tubruk saya dari belakang dengan mobil saya itu. Ada lebih ganjil dari itu? Ada. Lebih ganjil daripada itu, alat tubuh anggota kita yang kita pakai buat maksiat. Itu lebih ganjil, lebih aneh lagi. Dan lebih tidak pantas diberi maaf. Tetapi Allah begitu juga tidak menyiksa kita, kontan. Lihat tiap malam ini berapa laporan malaikat tentang manusia berzina, di Kecamatan Dangil ini. Coba saudara kira-kirakan saja. Tiap malam oleh ayat Wa amma di Indonesia, wa amma di dunia, sudah jangan tanya. Buka berjilid-jilid buku nama-nama orang-orang yang berzina. Apakah itu bukan maksiat? Apakah itu pantas? Apakah orang itu besoknya tidak minta supaya badannya tetap sehat? Dari siapa dia minta? Dari siapa itu oksigen yang dia hirup waktu dia berbuat zina, waktu dia minum. Lihat berapa ratus juta manusia tiap detik minum. Apa itu kerongkongan dia memperbaiki kalau ada rusak? Bisa. Apakah paru-paru yang bakal disiram dengan air keras seperti itu? Itu air panas, alkohol. Kita sudah biasa kalau gosok alkohol saja luar biasa panas. menjatuhkan gunungnya Allah Ta'ala melempar-lemparkan gunung seperti dia lemparkan batu. Tidak kuat. Apanya? Tembok ini saja kali ditatap sama kepalanya orang satu kacamatan bangin tidak ada yang rontok ini. Tidak ada yang kuat kepalanya. Jadi akhirnya kita ini buas terhadap kita sendiri. Kita gontoan sendiri, kita hasut menghasut sendiri karena mesranya cinta itu belum kita rasakan. Inilah kaitannya pikir. Lebih lagi Allah berfirman, qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa 'ala junubikum. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Manusia-manusia sambil berdiri, sambil duduk, sambil baring. Artinya sudah tidak ada tidak ada gerak manusia lebih dari tiga ini. Atau berdiri, atau duduk, atau berbaring. Berjalan, berlari termasuk berdiri. Betul sudah sudah Baring meniarap atau terlentang termasuk baring. Di saat itu kita harus juga zikir. Ingat. Atau sebaliknya ayat 135 Al-Imran, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah." Ya sudah jelas kita ini semuanya bisa juga melakukan maksiat. Tetapi lantas cepat-cepat kita harus ingat kepada Allah. Kita harus sedar. Jangan berlarut-larut dalam maksiat. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka sendiri, mereka ingat kepada Allah. Ayat berikutnya, innalladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadhakkaru faidahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari syaitan mereka ingat kepada Allah. Maka ketika itu jugalah mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Ma'asyiral muslimin yang ke-13 ia harus ingat tugas lawan kita. Kita harus selalu ingat apa sebenarnya pekerjaan lawan kita yang paling jahat. Yaitu syaitan. Kita mesti mengerti. Di mana seluk-beluknya. Nah, untuk ini saya perwes saudara membaca kitab Al-Ghazali, Al-Ihya. Dipreteli sama Ghazali, ini perbuatannya setan. Kepada ulama bagaimana dia caranya nyisip. Kepada orang pedagang bagaimana caranya nyisip kepada pembesar-pembesar bagaimana caranya dia menyisip dan begitu seterusnya sampai kepada perempuan bagaimana dia menyelinap dalam tubuh perempuan itu perempuan nanti dirayu kalau kamu pakaian demikian kamu kelihatannya tua dan perempuan paling pantang kalau anda katakan anda sudah kelihatan tua Allah Akbar sudah lebih baik kamu pukul itu perempuan jangan kamu katakan kamu sudah tua atau kamu jelek maka setan bisa ngilai nih kupingnya dengan mengatakan kamu punya pakaian kudu yang begini ini. Seperti ruku ini kamu kelihatannya tua, lihat bila Jangan mau kamu mesti kelihatan lebih menarik. Lihat tidak ada orang kepada kepadamu. Perempuan merasa tidak enak. Lihat itu temanmu itu. saat dia liwat. Semua orang melihat kepadanya. Itu setan terus. Terus menerus digeser ini digeser terus akhirnya tali yang menghubungkan dia dengan Allah ini del putus besoknya dia sudah wis aku tak tukur rok wae habis rok dia beli make up sudah mulai dia beli peralatan yang tidak-tidak itu yang dibawa oleh setan alisnya dicukur hitamnya diganti sudah berubah dikasih asidu di sini sampai jadi hijau lihat belah macam orang kena pukul atau baru jatuh dia jalan dengan lezat seperti tidak ada apa-apa di dunia ini. Syaitan tertawa kepadanya. Syaitan tertawa terbahak-bahak, ngangkak-ngangkak syaitan melihat anak Adam dibujuk itu. Nah, kalau dia ingat kepada Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sedar. Melek. Seperti orang semakut disirami air es insya Allah dia sedar. Setidak-tidaknya dia seperti orang kaget melilir. Iya, bagaimana saya kok sudah sampai begini ini? Seperti orang ya topengan, bukan topengan, sudah wajah lain, berubah lain. belah. Dan ada berita, Allah alam betul atau tidak? Ada perempuan-perempuan yang pergi make up sampai ininya dikumpa. Kalau sudah mulai kendor sedikit, itu pipinya dikumpa apa di sebul apa tidak ngerti anak oleh Allah akhirnya keluar seperti barang bengkak begitu tapi bukan bengkak oleh Allah. Ya. Ini semuanya permainan setan. Dan paling banyak itu dikerjakan oleh muslimat. Barangkali Eropa tidak sampai begitu. Asalkan kita kepinginnya taklid kepada Eropa sampai kita kebajut-bajut menggirangkan setan, memarahkan Allah. Coba استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون Syaitan telah mempengaruhi mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan syaitan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan syaitan itu adalah golongan yang berugi ini di dunia ada dua hizb. Ada Allah, ada hizb syaitan. Yang masuk Allah selamat. Gembira. Bersatu. Kompak. Rezekinya murah. Barakat. Dan lain-lain. Yang masuk hizb syaitan khasara. Rugi. Tuno dalam umurnya dia di dunia ini. Ayat berikutnya. Wala takum minal ghafilin. Artinya janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Wala man qalbahu an dzikrina. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Surat al kahf Sebab di dunia paling banyak orang yang sekarang ini lalai. Lalai kepada Allah. Fa'arud amman tawalla Maka berpalinglah hai Muhammad dari orang-orang yang berpaling dari peringatan kami. Jauhilah mereka. Jangan Anda dekati. Kita juga diperintah demikian. Sebagaimana Nabi diperintah, kita juga diperintah. Tidak mendekati orang-orang yang lalai kepada Allah. Yang keempat 14 kita dicegah apa yang tadi? Karena ya. Kita dicegah karena lupa. Eh, kita dicegah apa ini? Coba. Coba Hmm. Karena lupa adalah jalan ke jurang kehancuran. Kita dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita terkena penyakit lupa terkena lupa. Sebab kalau manusia terserang lupa, berarti dia sudah menjurus ke bawah, ke jurang jahanam. Allah berfirman, "Walladzina hum an ayatina ghafilun, ulaika ma'wahum an-nar." Dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, mereka itulah tempatnya di neraka. Surat Yunus. Ma'asyiral muslimin, kita harus tetap dalam keadaan siaga, correct, waspada. Dan itulah salah satu tingkat ihsan. Sebetulnya waktu Rasulullah Alaihi Wasallam ditanya kepada Jib oleh Jibril, Ya Muhammad, mal Islam. Dia sebut Islam itu adalah lima. Ya Muhammad, mal iman. Kala Nabi SAW, al iman antuk mina billah, wa malaikatihi wa Jibril mengatakan, sodakta, sodakta. Sahabat tidak mengerti apa latar belakang seorang yang datang menanya kepada Nabi, bertanya lalu mengatakan sodakta, betul, tepat, engkau bertutur benar. Lah aneh, mereka tidak tahu siapa penanya ini. Lalu orang yang bertanya tadi menambah, Ya Muhammad mal ihsa, apa yang dikatakan memperhalus ibadah, mempertinggi nilai ibadah, Baru Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Anta'budallaha ka'annaka tarah." Fa'inlam in lam takun tara, fa'inahu innahu yarak. Engkau harus menyembah Allah seakan-akan dia di hadapan. Kalau dia tidak kamu melihat dia, kalau kamu tidak bisa melihat dia, sebenarnya dia melihat engkau. Jadi engkau harus menyembah dia dengan keyakinan seyakin-yakinnya bahwa dia melihat engkau. Kalau begitu bagaimana? Sudah jelas perindahlah ibadahmu. Pertinggilah mutu ibadahmu. Jangan mendualiskan ibadahmu. Minta dipuji teman-temanmu sebagai orang abid, perpanjang sujud, mau perpanjang rukuk dan minta dipuji Allah yang melihat dia. Itu tidak mungkin. Pilih satu saja. Kalau kita sudah tahu pasti bahwa Allah melihat kita, maka kita pasti akan mengerti apa ihsan. Memperindah, memperhalus, mempertinggi mutu ibadah kita Tapi tidak dualis. Kita berpakaian baik, pakai gamis, pakai jenggot, pakai serban, pakai apa, tapi supaya dipuji orang wah ini orang soleh habis pahala tidak dapat apa-apa yang kita mau kan dia lihat kita dalam keadaan memperindah ibadah sudah tidak mau menerima nanti kita diperwes eh itu minta daripada yang kamu mengharapkan dia e, pujian dia itu kita sujud lama minta dipuji oleh mertua Ya nanti hari, hari kiamat dibilang itu mertuamu yang kamu di dunia sujud lama. Sujudmu ini tidak ada artinya. Afkir. Kamu minta dari dia. saya kan melihat kita. Melihat kita itu berarti melihat isi kita semua. Tidak seperti yang dibayangkan oleh manusia zaman sekarang. Allah itu melihat kita mungkin melihat gerak-gerik kita tidak. Hati tidak bisa dilihat. Tidak. Dia menciptakan dia tahu onderdil hati kita. Dia tahu napas kita itu mengarah kemana. Kita kan baru tahu bahwa di dunia ini ada cuma 100 berapa puluh cahaya saja. Kalau Allah mengerti dan menciptakan ribuan macam cahaya, mungkin napasnya orang yang hasut itu keluar seperti cahaya inframerah dilihat oleh Allah yang mengerti dan di di disinar oleh salah satu bintang yang ada di dunia, besok hari kiamat diketahui ini orang hasud. Napasnya keluar begini, kelirnya. Makanya Allah tahu dalam hatinya orang yang hasud. Otak yang jahat. Keluar sekian sinar daripada badannya. Ini kita tidak tahu apa rahasianya nanti. Kita tahu nanti sudah pokok semuanya ini terhitung. Semuanya akan dilihat. Dan jangan ada yang meragukan hal ini. Yang perlu kita hati-hati, kita ihsan. Sudah tahu itu burung hantu, burung dares itu. Dia melihat dengan mata yang memungkinkan dia melihat satu cendil kecil jalan di waktu malam petang dedek. Dengan matanya dari atas toko. Apa sebab? Sebab cendil kecil itu mengeluarkan cahaya inframerah. Waktu dia jalan itu merah, kelihatan kayak mowo jalan begitu disambar begitu cepat rezekinya. Dia mempunyai alat pemotrek, yaitu ada pakai lampu di bawah merah, infra merah, atau ada ultraviolet. Jadi kita ini tidak mengerti apa-apa ya, cuma kita tahu baca begitu, tapi apa kita punya amal yang bisa dicatat sampai paman ya amal mithqala zarratin khairan au syarran yarah itu belum bisa membayangkan kecuali dengan ilmu pengetahuan nanti semakin dalam ilmu pengetahuan semakin yakin kita bahwa di hari kiamat itu nanti kita akan diperlihatkan ini loh amalanmu sudah disiapkan buku-buku sudah tidak tidak bagi tunggu apa apa buku besar kita bab kitabak kita bab Kafah binafsikal yau alaika hasiba malaikat mengatakan Cukup engkau jiri sama dirimu sendiri. Baca ini. Buka gitu. Kelihatan tangan waktu memutar itu daun lentrik main judi. Kelihatan waktu mata dipakai untuk baca Quran. Dan suaranya juga. Jadi mulai kita keluar dari perut ibu kita, tangisan pertama sudah ditip dalam kaset-kaset yang rebani Sebab ini suara tidak hilang. Fitip dengan kaset-kasetnya, sebelah sini suaranya, sebelah sini. Seperti kita lihat bioskop. Bagaimana kita bisa mungkir? Ini tangan saya, betul. Itu kaki saya, itu muka saya. Itu hidung saya. Nangis. Dan ini tangan berbicara. Ada ulama mengatakan berbicara betul. Ya Allah, ya betul, ya Allah saya dipakai buat nyopet ini. Dia mau bilang apa pada tangannya? Yang menciptakan tangan sudah memutuskan hubungannya dengan kepala dia. Jadi tangan berbicara sendiri, tidak dikuasai oleh otak. Dulu di dunia tangan kita kuasai. Dia diam. Sekarang dipisahkan, dipreteli. Otak berdiri sendiri, kitab di tengah-tengah dibaca, tangannya berbicara, "Ya Allah, saya dipakai buat nyopet. Ya Allah, saya dipakai buat main judi. Ya Allah, saya dipakai buat main skak." dengan taruhan atau kerambol dengan taruhan belah bergerak semua itu konyol benar ini anak Adam yang bahlul ini di dunia sebetulnya dia sudah tidak bahlul sebab semua sudah diberitahu coba tidak diberitahu kita pantas kaget kan sudah diberitahu tidak mungkin kita tidak tahu ya kita yang salah kita lupa ini sebabnya Allah berkata berfirman wala takun minal ghafilin Hati-hati loh, jangan jadi daripada golongan orang yang wafil. Masyarakat muslimin, yang wafil ma'wahu menar. Yang terakhir ayat ini, walladzina hum ayatina wafilun, ulaika ma'wahumun menar. Masyarakat muslimin, kalau kita sudah bisa korek apa yang kita kerjakan kita ijir apa ini cocok apa tidak cocok maka kita insya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadi umat yang jaya dan kuat. Yang ke-16, sholat lima waktu dan pelaksanaannya dalam waktunya. Dan dengan kesadaran, serta mengindahkan sholat-sholat sebelum dan sesudahnya, yakni qabliyah dan ba'diyah. Setelah itu tiap doa, tiap ayat yang kita baca, dan tiap pikiran, ringkasnya tiap pekerjaan sampai pada makan minum, keluar masuk rumah, sebenarnya adalah suatu gerakan-gerakan ibadah yang kita tujukan untuk Allah demi menghidupkan dan memperbarui hubungan kita dengan Allah serta memantapkan penghambaan, ketaatan dan pengagungan kita kepada Allah. Dengan demikian lenyaplah kemungkinan kita melakukan suatu gerak kebiasaan atau rutin jadi kalau kita ambil ini semua konklusinya, kita ingat terus, rutinisme akan tersingkirkan dari kehidupan kita setiap hari. Jadi kita sudah tidak mengerjakan ibadah secara rutin dan formalitas. Kita sadar dan cukup sadar. Yang ke-17. Iktikaf juga dapat melenyapkan rutin, rutin, rutin-rutinan dalam kehidupan seorang muslim dan membekalinya dengan tegukan-tegukan yang menyegarkan kepada rohnya dalam rangka bertakarub kepada Allah. Antara lain etika. Saudara kalau pagi besok jam 8, jam 9 tidak ada kerja yang dinas atau tidak ada pekerjaan yang mengikat, bisa saudara masuk ke masjid niat etika duduk membaca Quran, sholat tahiyah, sholat duha, Iktikaf setengah jam. Itu salah satu obat menghilangkan rutinisme. Dan menjadikan roh saudara mendapatkan teguan-teguan yang sejuk dan menyegarkan. Sebab itu dipakai oleh semua orang ulama dan aulia. Iktikaf ini dianggap salah satu syarat. Sebab ini tempat kita menghening-beningkan fikiran yang kalut atau kekacauan hati dan kerisauan pikiran. Mengheningkannya di sini. Tempat sekian ratus ribu orang ibadah di sini. Saudara bayangkan sejak ini masjid dibangun. Sampai sekarang berapa orang yang rukuk sujud di sini? Berapa malaikat yang pernah masuk keluar di tempat ini? Kalau kita duduk niat etika, kita nanti akan keluar dengan satu macam kesegaran rohani. Dan saudara pun kalau masuk untuk menghadir majelis ta'lim ini juga harus etika. Sunnah. Akhirnya puasa yang merupakan pembasmi kebiasaan-kebiasaan buruk yang menguasai hawa nafsu kita. Khususnya jika ditambah dengan puasa-puasa sunnah. Ini harus dilakukan oleh tiap muslim. Jangan tidak. Cobalah kalau perlu satu bulan satu hari puasa sunnah. Jadi satu tahun 12 hari saudara mempunyai kelebihan daripada bulan yang wajib saudara puasai. Syukur kalau sudah bisa tiap minggu dua hari, Senin Kemis. Berarti satu bulan delapan hari. Satu tahun sembilan puluh dua hari. Jadi saudara rata-rata tiap tahun berpuasa tiga bulan lebih sedikit. Itu bagus sekali. Sekuartal saudara Yang satu dicicil, yang satu sekaligus satu bulan. Saudara punya badan akan lebih kuat. Konsentrasi ingatan lebih kuat. Dan sebagainya. Saudara-saudara, sekian dekat yang ke-33. Ini masih akan bersambung. Mudah-mudahan saya bisa ringkas. Sebab masalah ini masalah penting. Kita harus perbicara, eh, perdalam. Kita harus bicara tentang hal ini harus menjelimet sampai kita betul-betul mengerti dan tinggal mengamalkan. Saudara-saudara, sekian dahulu. Barangkali ada acara ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami sebagai wanita muslimah, wajibkah mereka wudhu? Saudara penanya, eh, sebagai wanita muslimah sudah tidak dapat tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala memakai kerudung. Tidak boleh tawar-menawar lagi. Itu untuk kepentingan Anda, wahai penanya, dan sejenis Anda. Itu untuk melegakan Anda punya roh. Tidak menjadikan roh itu gelisah. Dan kalau Anda membuka kudung, Anda nanti akan berbuat maksiat. Pasti. Pertama, minta lebih banyak dilihat orang. Akhirnya saudara beli make up. Akhirnya saudara seperti tadi, ditertawai oleh iblis saudara tidak bisa, tidak sadar. Kalau anda mau pakai, mau buka kudung, maka kudung itu harus dibuka untuk manusia-manusia tertentu. Untuk manusia-manusia tertentu, suami anda, misalnya ayah sendiri, kalau tidak membuka aurat, ayah boleh melihat. Lainnya tidak dibolehkan melihat kita. Jelas. teruskan apakah hanya dipakai pada waktu pengajian atau ibadah saja? Pada setiap waktu di mana Anda duduk bersama umum, kecuali di rumah sendiri, itu ada kaul yang mengatakan melepas kudung tidak apa-apa. Kalau di dalam rumah itu semuanya mahram. Jelas. Kalau tidak, maka apa kata dosa Dan bagaimana kalau dikalahkan saja? Tiap melanggaran kepada Allah, kepada setiap pelanggaran kepada perintah Allah itu sudah jelas dosa. Termasuk juga kalau dikalungkan saja. siap sekarang ini sudah menurun. Kudung tidak di kepala tetapi dikalungkan. Buat apa dia mengalungkan kudung? Semakin dia membuat sesuatu yang tidak pantas. Jadi kalau kudung yang mesti dipakai, dikenakan di atas kepala. Tutup ditutup rambut ini semua dan kecuali wajah ini saja. Seperti modelnya kita pakai ruku begitu, itu kudung. Tapi kalau kudungnya tipis, juga tidak ada artinya. Itu khasiat, ariat. Sama saja. Silakan. Dalam kalender Islam, bulan-bulannya banyak yang menyerupai bulan-bulan dalam kalender Jawa, yaitu Soko. Seperti Suro, Safar, mulut dan seterusnya. Pertanyaan, apakah kalender Islam jiplak atau meniru kalender Soko Jawa, atau sebaliknya? yang jelas orang Jawa yang umurnya 19-11 tahun ah, jauh lebih tua bila dibanding dengan kader Islam yang baru 1390 Hijriah. Saudara penanya, sudah jelas menurut saya bahwa kalender Islam ini tidak jiplak kalender Jawa sebab kalender Islam ini ditinggalkan wutuk oleh Nabi Muhammad SAW dan kita khususnya umat Islam dalam sejarahnya itu tidak ada satu yang ketelisut tidak dicatat semuanya tercatat jadi pencatatan hari permulaan kalender oleh beberapa orang sahabat yang hadir itu tercatat jadi tidak menjiplak daripada sesuatu tetapi anda bisa katakan sebaliknya waktu kerajaan-kerajaan Islam berada di Indonesia mungkin kaum kebatinan mengambil oper beberapa bulan saja suro suro itu asyura asyura itu namanya dalam bahasa Islam. Jadi tidak mungkin dari huruf dari asal bahasa Jawa. Maulud, ya maulud, maulud Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya maulid, tapi maulud itu anak yang dilahirkan, itu bayi, cabang bayi itu maulud. Kalau maulid hari tempat lahiran. Jadi itu bahasa Islam sesuai dengan yang mempunyai kalender itu. Lalu safar, Safar juga nama Islam, nama bahasa Arab, bukan bahasa Jawa. Jadi rupanya sebaliknya, kalender Jawa lah yang waktu terpengaruh oleh kebudayaan Islam yang tertanam di Indonesia dan yang sekarang usaha-usaha giat untuk menghilangkan jejak-jejak dan bekas-bekas segala kebudayaan Islam itu masih meresap sampai pada tanggalan-tanggalan. Tetapi kita sekarang sudah melupakan itu. Kita tidak pakai sama sekali la surah wala maulid. Kita pakai Yuli, Agustus dan lain-lainnya. Itu bulan-bulan Masehi yang mempunyai sejarah khas kebudayaan mereka. Saudara tahu apa itu Yuli? Yuli itu satu kaisar besar di zaman Rom. Namanya Julius Caesar. Sampai ada film Julius Caesar. Itu di difilmkan dan cerita-cerita banyak. Julius, kalau bahasa Prancis disebut Yuliu Dari baca S-nya itu. Seperti Paris, itu dari baca Paris, dibaca Paris kalau bahasa Prancis. Itu Yuliu. Lalu kita pakai Yuli. Yuli itu Julius Kaisar. Allah ya seorang pendeta besar. Kaisar Masehi. Lalu Agustus. Itu asal daripada Agustin Agustin satu raja yang masuk agama Kristen waktu zaman uh, Paulus kalau tidak salah. Itu jadi nama kalender bulan-bulan mereka itu dalam kalender Masehi nama pembesar-pembesar Nasoro. Lalu kita malah milih itu meninggalkan Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ini umat bagaimana coba? Siapa yang tak ngenes? Siapa yang tidak ngurus-ngurus dodo melihat umat sendiri kayak gini? Lah kalau ada salahnya Islam ini lain lagi, masih bisa dipikirkan. Iya wong Islam itu banyak kesalahannya terhadap umat. Salah apa? Quran ini salah apa? Pertama yang harus bertanggung jawab orang-orang Arab di Timur Tengah. Salahnya apa Quran pada mereka itu? Yang menjadikan mereka bangsa besar setelah menjadi jahili adalah Islam. Malah Quran disingkirkan. Juga tanggalan-tanggalan di sana tersingkirkan. Jadi kita sekarang mesti berdiri sendiri, menghidupkan tanggalan itu. Mulai Muharram tahun ini, Acara kerja kita yang paling penting dalam tahun ini adalah dua. Hijrah ini. Jadi tahun baru kita ini harus kita mulai dengan menghidupkan tanggalan Islam. Surat menyurat antara kita sama kita pakai tanggalan Islam. Kalau mau pergi departemen, departemen kita pakai dua tanggalan. Tanggalan kita dan tanggalan umum yang dipakai oleh pemerintah. Tidak ada orang melarang ini, saudara jangan khawatir. Sama sekali tidak ada larangan. Kedua, rumah tangga. Adat istiadat kita mesti kita perbarui. Kita setel begitu rupa cocokkan dengan Islam. Jangan tidak. Acara kita tahun ini. Nanti tahun 9, 1400 kita mempunyai acara lagi. Kalau kita panjang umur, kita pasang acara lagi dan kita amalkan seterusnya. Tanda palang merah di rumah-rumah sakit kita, klinik-klinik kita. Mesti kita ganti. Bulan Sabit Islam. Tidak usah pakai takut. Apalagi kalau rumah-rumah sakit yang mengatakan dirinya ahli sunnah wal jamaah. Wah ini harus cepat ini. Ini sunnah, ini jamaah. boleh ahli sunnah wal jamaah bagi salib bagaimana? Mesti kita cepat-cepat merubah. Dan jangan khawatir sudah, jangan ragu-ragu. Tidak boleh kita ragu. Afillahi syak. Itu salib. Salib Yunani. Jangan mau dijejeli salib Yunani. Kita mau pakai bulan sabit atau tidak pakai apa-apa. Abdal. Nah ini acara kita tahun ini. Kalender Islam harus hafal. Ini sekarang kita masih di dalam 20 hari bulan Muharram. Besok 21 Muharram. Artinya 21 strip 1 strip 99. Begitu kalau nyurat, surat nyurat. Ada lagi? bolehkah orang Islam kami orang Islam yang uh, eh, kami orang Islam Jawa mengikutsertakan hari-hari Jawa pada hari-hari Islam seperti Jumat Legi, Sabtu Pahing dan seterusnya. Kalau saudara memang masih ingat pada pasaran-pasaran yang saudara harus pergi, ini biasanya seperti di desa-desa ada itu. Oh, Senin Pahing tak pasarannya di Lekok misalnya. Nah, itu oleh anu, uh, apa namanya? semua lagi di daerah ini itu itu dapat apa apa kalau tidak apa mustahaknya daripada saudara ingat ke situ bilang subhanallah bihamdi subhanallah alazim fadilah ya dan selesai saudara-saudara ya eh, saudara-saudara dengan demikian maka pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab mudah-mudahan memuaskan yang bertanya dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita lihat di sini. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا